السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبك ورسولك محمد وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد كمسلمين pendengar dan muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang masih Allah berikan kepada kita sampai pada kesempatan ini. Banyak kesempat, banyak uh, nikmat, <clears throat> nikmat kesempatan, nikmat uh, waktu, eh, nikmat kesehatan, nikmat uh, di mana kita masih melekat pada diri kita keimanan dan keislaman dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa uh, melekatkan hal itu pada diri kita sampai akhir hayat kita amin ya rabbal alamin. Kemudian uh, tidak lupa juga salawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. dan juga kepada para sahabat para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kepada siapa saja yang berjalan di atas petunjuknya hingga hari kiamat kelak ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda uh, Man shalla alayya salatan sallallahu alaiha ashran ya. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja ya, maka Allah akan balas dengan sepuluh kali salawatnya. Dan Rasulullah bersabda juga dalam hadis lain, "Al-bakhilu man dzukirtu indah wa lam yusalli alayya." Orang yang pelit adalah orang yang ketika disebutkan namaku di sisinya dan dia tidak bersalawat kepadaku. Kaum muslimin pendengar ada muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita kembali akan melanjutkan eh, kajian kitab Umdatul Ahkam ya dan kita masuk di hadis yang ke-155 di bab terkait dengan atau seputar salatul kusuf ya salat gerhana. Sebagai pembuka sebagaimana kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa uh, al-kusuf awil khusuf adalah salat uh, artinya adalah gerhana ya. Apakah itu uh, gerhana rembulan ataukah gerhana matahari ya. Dan uh, para ulama ada yang membedakan antara kusuf dengan khusuf ya. Khusuf adalah khusus untuk gerhana matahari dan khusuf adalah untuk gerhana rembulan ya sebagaimana Allah berfirman dalam suatu ayat wa khasafal qamar ya. Dan Allah sebutkan uh, rembulan dengan penyebutan khasaf ya sehingga khusuf ya sehingga dengan ayat ini Allah, uh, sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwasanya khusuf itu untuk rembulan dan kusuf untuk matahari. Namun uh, hal demikian dibantah oleh pendapat yang mengatakan bahwasannya <clears throat> tidak ada uh, uh, penyebutan khusus untuk rembulan atau untuk matahari ketika terjadi gerhana khusuf dengan kusuf ya. Dua-duanya sama ya. Sebagaimana Rasulullah SAW atau disebutkan dalam hadis-hadis ya ketika terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah SAW maka disebutnya adalah khasaf ya <clears throat> Aisyah mengatakan sebagaimana juga di, di hadis yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu dan juga di hadis ini uh, Aisyah mengatakan khasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, matahari itu uh, terjadi gerhana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya penyebutan gerhana matahari dengan uh, kalimat atau, dengan kata khasafa artinya uh, bukan hanya khosaf itu untuk rembulan saja tetapi untuk matahari juga ini uh, sebagai mukaddimah atau pembuka makna daripada khusuf atau kusuf dari gerhana atau gerhana itu sendiri. Taib kita baca hadis yang ke-155 <clears throat> عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Aisyah radhiyallahu anha semoga beliau uh, eh, di, di uh, eh, semoga diridhoi oleh Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Annaha qalat bahwasanya beliau berkata khasafati syamsu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam eh, matahari terjadi gerhana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun menegakkan salat bin nasi kepada manusia ya, menjadi imam ya <clears throat> Fa'atala al-qiyama thumma ruku'a. Kemudian Rasulullah memperpanjang berdirinya dan juga kemudian ruku. atala ruku, kemudian memperpanjang rukunya. Thumma qama fa'atala al-qiyam. Kemudian setelah ruku bangkit lagi dan memperpanjang bangkitnya atau berdirinya. Wa huwa dunal qiyam dunal qiyamil awal dan Eh, berdirinya setelah ruku itu eh, lebih pendek dibandingkan berdirinya sebelum ruku. Thumma raka'a kemudian ruku lagi fa'atala ruku'u dan fa'atala ruku'a dan memperpanjang rukunya. wa huwa dunar ruku'il awal dan ruku yang kedua itu lebih pendek dibandingkan ruku yang pertama. Thumma sajada kemudian Rasulullah bersujud fa'atala sujud dan memperpanjang sujudnya Thumma fa'ala fi raka'atil ukhra mithla ma fa'ala fi raka'atil ula. Kemudian Rasulullah lakukan rakaat yang kedua sebagaimana beliau melakukannya untuk rakaat yang pertama. Thumma sarafa wa qad tajallati syamsu. Ya, kemudian beliau selesai salat dan eh, matahari itu sudah terang ya. Fa khataban kemudian eh, Rasulullah memberikan khutbah kepada para sahabat fahamidallaha wa athna alaihi dengan mengawali eh, tahmid ya memuji Allah Subhanahu wa taala kemudian Rasulullah mengatakan inna syamsa wal qamara ayatani min ayati ayatillahi la yakhsifani limauti ahadin wala lihayatih ya sesungguhnya matahari dan rembulan itu dua tanda di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang keduanya tidak terjadi gerhana karena kematian atau kehidupan seseorang Ya. Fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Apabila kalian melihat kejadian hal itu maka berdoalah kepada Allah dan bertakbirlah serta salatlah dan juga bersedekahlah. Thumma qal kemudian Rasulullah mengatakan juga ya umat Muhammad wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah ayyazni 'abduhu atau tazni amatuhu ya Rasulullah pun mengatakan Wahai umat Muhammad demi Allah, Allah Subhanahu wa taala lebih uh, cemburu dibandingkan orang lain ya ketika uh, dari seorang pun ketika hambanya itu berbuat zina atau hamba yang perempuannya berbuat zina. Wallahi lau ta'lamuna ma a'lam la dhuhiktum qalila wa la bakaitum Demi Allah, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan sedikit uh, sedikit tertawa dan akan banyak menangis ya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang ke-155 masih dalam seputar uh, e, salat gerhana ya. Kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita baca dari penjelasan Syekh Salih Fauzan Beliau mengatakan hada ya, hadis ini bayanu fihi bayanu kaifiyati salatil kusuf ya. hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kaifiyatu salatil kusuf. Tentang tata cara salat gerhana ya. Sebagaimana kita juga sebutkan di pertemuan lalu, maka juga disebutkan dalam hadis ini bagaimana salat gerhananya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terjadi gerhana di zaman Rasulullah hanya satu kali saja ya dan itu adalah gerhana matahari. Kemudian ketika uh, dikatakan eh, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fasalla Rasulullah Shallallahu Alaihi bin nas ya, Rasulullah Shallallahu uh, eh, melakukan salat dengan para sahabat dengan manusia dengan para sahabat ya. Ini menunjukkan anna salatal kusuf taf'alu jama'atan fil masjid. Bahwasanya salat gerhana itu dilakukan secara, ber, secara berjamaah dan itu di masjid. Ya. Maka salat gerhana itu dilakukannya oleh berjamaah. Ya. Bukan kita sendirian di rumah ya. Maka itu tidak dilakukan. Namun dilakukannya dengan jamaah di masjid ya. Kemudian juga di uh, kata Syekh Salih Fauzan fihi sifatu salatil kusuf annaha raka'atannya. Sifat salat gerhana adalah pertama dia dilakukan dengan dua rakaat. Ya. Salat gerhana itu dua rakaat. Kullu raka'atin fiha ruku'ani. Setiap rakaat ada dua ruku' wasajadatan dan dua sujud ya setiap rokaatnya ada dua ruku dan dua sujud kalau dua sujudnya ya, ini biasa ya salat-salat yang lain pun kita uh, dua sujud dalam satu rokaatnya tetapi yang berbeda adalah rukunya rukunya dua dua kali eh, dan ini adalah di salat gerhana dalam satu rokaat rukunya dua kali ya sehingga total kalau dua rokaat berarti ada empat kali ada empat kali ruku ya Kapan itu dilakukannya? Jadi uh, seperti biasa orang yang sholat dia melakukan takbiratul ihram, kemudian istiftah, kemudian al-Fatihah, kemudian membaca surat, setelah membaca surat kemudian dia ruku, kemudian bangkit, kemudian dia kembali membaca Al-Fatihah dan kemudian surat eh, lalu ruku dan ini adalah ruku yang kedua kemudian dia setelah ruku i'tidal dan langsung sujud dua kali seperti biasa dan itu dianggap satu rakaat ya itu dianggap satu rakaat jadi rukuknya dua kali ya kemudian sifat salat gerhananya Rasulullah SAW juga annaha eh, tatulu salatul kusuf ya. bahwasanya salat kusuf itu tatul dilakukan dengan panjang ya dilakukan dengan panjang tidak singkat bukan cuma dengan surat Al-Ikhlas ya bukan cuma dengan surat Al-Kautsar ya yang menjadi favorit bagi sebagian dari kita ya tapi salat gerhana itu dilakukan dengan panjang lama ya lama bahkan uh, dalam eh, riwayat-riwayat uh, lain sampai-sampai ada yang mengatakan saya tidak pernah uh, melihat Rasulullah SAW melakukan sepanjang ini dalam sholatnya ya saking panjangnya saking panjangnya sholat gerhana itu dilakukan eh, ya kapan uh, panjang atau lamanya dilakukan sholat gerhana itu dalam berdirinya ya tulu fil qiyam ya, berdirinya wa yatulu fil ruku' Eh, juga lama dalam rukuknya wasujud juga lama dalam sujudnya. Jadi antara berdiri dengan ruku dengan sujud itu adalah uh, waktu yang hampir sama ya. Jadi berdirinya baca suratnya itu panjang ya. Surat setelah Al-Fatihahnya itu panjang. Kemudian ruku, kemudian berdiri lagi Al-Fatihah dan surat lagi panjang juga, panjang lagi. Namun lebih pendek dari uh, sebelum rukuk yang pertama. Ya. Kemudian rukuk, rukuknya juga panjang. Sujud, sujudnya juga panjang. Lalu apa yang dibaca dalam ruku maupun sujud ya? Mengulang-ulang bacaan ruku dan sujud. Ya, sepanjang itu uh, bisa mengulang-ulang bacaan ruku dan sujud. Ya. Wa annaha jahriyah dan dia juga adalah bacaannya dilakukan dengan jahar, dengan keras Artinya imamnya uh, seperti halnya melakukan sholat maghrib, isya dan subuh ya. Uh, imamnya melaku, uh, membaca surat al-fatihah dan suratnya itu dengan dengan bacaan yang keras ya. Bukan dengan sir, bukan dengan uh, pelan, namun dengan keras. Ini diantara sifat sholat gerhana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga yang keempat adalah an salat al kusuf ya tadarruj fiha al-imam bahwasanya salat gerhana itu uh, al-imam imamnya itu melakukan salat tersebut dengan ya tadarruj uh, bertingkat-tingkat apanya yang bertingkat-tingkat yutilul qiyamul awal alladhi ba'da takbiratil ihram thumma yarka'u thumma yaqumu qiyaman uh, akhar thaniyan wa yutiluhu lakinnahu dunal awal ya, ya, ya tadarruj artinya imam itu melakukan salat menjadi imam e, kaum muslimin dalam melakukan salat gerhananya di rakaat pertama dengan panjang ya. kemudian di rakaat kedua juga dengan panjang namun panjangnya statusnya lebih pendek dari yang ke yang ke, yang pertama ya ini artinya tadarruj ya artinya bertingkat-tingkat sama-sama panjang namun yang kedua itu lebih lebih pendek ya namun lebih pendek tapi panjang statusnya ya statusnya panjang cuman dia lebih pendek dari yang yang pertama ya bukan yang keduanya pendek ya tapi panjang juga cuman dia lebih pendek ya yang pertama lebih panjang gitu ini sifat uh, eh, salat gerhana ya sifat salat gerhana kemudian setelah itu setelah Rasulullah SAW selesai melakukan salat ya sebagaimana yang tadi kita sebutkan ya bahwasanya Rasulullah uh, membaca tadi hadisnya ya terjemah hadisnya kita sudah baca Rasulullah baca uh, berdiri kemudian ruku kemudian rukunya panjang kemudian berdiri lagi baca lagi kemudian ruku kemudian barulah sujud dengan uh, durasi yang masing-masing panjang ya dan ini dilakukan dua kali rakaat kemudian setelah selesai uh, e, thumman Kemudian Rasulullah selesai dalam kondisi waqad tajallati syamsu matahari sudah terang ya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita uh, sebagaimana yang kita sebutkan juga di pertemuan sebelumnya bahwasanya waktu sholat gerhana adalah ketika matahari gerhana matahari atau gerha, ketika gerhana rembulan itu sudah selesai. Ya, sebagaimana selesainya gerhana, maka selesai pula waktu sholatnya maka selesai pula waktu sholatnya. Kalau seandainya dalam pertengahan uh, eh, sholat kemudian ternyata gerhananya selesai, maka bagaimana? Maka uh, eh, sholatnya harus dipercepat ya, ya dipercepat untuk uh, kemudian selesai ya. Bukan berarti membatalkan diri, enggak ya. Tetap diselesaikan namun dengan durasi yang dipercepat. Itu kalau di pertengahan. Lalu kalau seandainya ternyata setelah selesai sholat masih ada waktu untuk uh, untuk um, gerhananya belum selesai maka bagaimana? Maka nggak perlu sholat lagi. Uh, cukup untuk di situ kemudian bisa berdoa ya sebagaimana nanti amalan-amalan yang uh, bisa kita sebut yang kita sebutkan nanti ketika terjadi gerhana ya. Taib. Setelah selesai sholat, fakhotoban nas. Rasulullah SAW berkhutbah. Nah, ini juga diantara uh, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya selesai setelah selesai solat salat gerhana maka hendaknya imam itu berdiri dan menyampaikan khutbah ya menyampaikan uh, tazkirah ya mengingatkan para jamaah dari kelalaian selama ini ya ini satu hal yang di uh, perkenankan <clears throat> dan itu dilakukan setelah solat ya bukan sebelum solat ya Ziyadatul mau'izah ba'dal farad min salatil kusuf ya. Adanya penambahan pemberian nasihat uh, setelah selesai dari salat gerhana itu. Dan di antara konten yang di, perlu disampaikan adalah uh, mengingatkan ke, um, uh, para jamaah dari dari kelalaian ya tentunya sebagaimana Rasulullah SAW melakukan hal demikian ya. Rasulullah men, uh, memberikan juga uh, Eh, dengan dengan konten menakut-nakuti ya bahwasanya uh, jangan sampai ini ternyata menjadi uh, kesempatan terakhir ini jangan sampai ini kemudian setelah ini jadi ter terjadi hari kiamat ya Rasul bersabda inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah sesungguhnya matahari dan rembulan ini dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan kebesaran tentunya seseorang harusnya menjadi takut ya harusnya menjadi takut la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati keduanya tidak terjadi gerhana karena adanya kematian maupun kehidupan seseorang bukan karena adanya uh, terlahir orang yang mulia atau wafatnya orang yang mulia tidak tidak ada kaitannya dengan hal itu ya uh, dan Rasulullah SAW pada saat itu juga sekaligus membantah uh, prasangka orang-orang bahwasannya Eh, gerhana matahari yang terjadi pada saat itu adalah karena meninggalnya putra beliau Ibrahim uh, ibnu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Maria al-Qibtiyah ya. Dan itu menjadi salah satu eh, menjadi bantahan terhadap mereka yang mengira hal demikian ya. Tidak ada kaitannya dengan wafatnya Ibrahim ya ataupun tidak ada kaitannya dengan adanya uh, kelahiran orang yang mulia di saat itu. Enggak ada kaitannya. Ini adalah tanda kebesaran Allah ya yang harus kemudian dijadikan sebagai landasan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan boleh jadi mungkin keyakinan hal itu masih ada sampai sekarang boleh. Mungkin sedikit uh, berubah ya. Ada orang-orang yang kemudian uh, ketika gerhana itu terjadi dia ya uh, ya keyakinan-keyakinan yang tidak yang tidak ada dasarnya. Padahal seharusnya uh, adanya gerhana itu menjadi kita takut kepada Allah karena itu salah satu tanda kebesarannya ya. Bukan untuk malah justru uh, memiliki keyakinan yang aneh-aneh ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan ini ini apa sih yang harus kita lakukan ketika terjadi gerhana ini? Rasulullah katakan Fad'ullaha wa kabbiru. Berdoalah kepada Allah, bertakbirlah kepada Allah. Jadi kalau kita uh, ketika terjadi gerhana, salah satu yang bisa kita lakukan adalah uh, memperbanyak doa, memperbanyak doa, memperbanyak zikir, takbir kepada Uh, kemudian wasallu wa tasaddaqu juga eh, salat tadi kita sebutkan kemudian bersedekah ya ya selesai kita gerhana selesai salat masih ada waktu kita memperbanyak doa, kemudian uh, kita punya kelebihan harta ya kita bersedekah ya. Tentunya ini eh, masa-masa uh, uh, dianggap sebagai masa yang genting ya kenapa Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis nanti Rasulullah ketika melihat gerhana faza'ah ya dengan bergegas cepat-cepat ya kenapa takut ini adalah uh, hari kiamat ya ya sehingga ada ada ada sifat sikap yang ditampakkan kepada kita bahwa Rasulullah itu sangat sangat e, bergegas untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena khawatir ini adalah akhir dari kesempatan ya. Maka memperbanyak sedekah. Ya. Ini satu hal yang dianjurkan ketika terjadi gerhana. Kemudian e, tadi kita sebutkan konten konten dari khutbahnya adalah takhwif ya. E, menakut-nakuti kaum muslimin sehingga bisa kembali kepada uh, jalan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berbagai macam kemaksiatan dan di antara kemaksiatan uh, yang disebutkan oleh Rasulullah adalah zina ya ya Rasulullah bersabda Ya ummat Muhammad wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah ayazni 'abduhu aw tazni amatahu amatuhu Ya, di sini terjadinya zina. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga memiliki uh, rasa cemburu ya. Dan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika hambanya uh, melampaui batas, hambanya uh, melakukan kemaksiatan. Ya. Di antara kemaksiatan adalah zina. Ya, tentunya disebutkan zina di sini adalah karena dahsyatnya dampak dari perbuatan zina ya. Dahsyatnya dampak dari perbuatan zina bahkan Rasul Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai fahisyah ya. Allah berfirman wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan ya wasa sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Ya. Sehingga ketika Allah mengatakan la taqrabuz zina jangan mendekati zina ini menunjukkan kata para ulama larangan terhadap zina lebih ditekankan. Kenapa? Karena mendekati saja tidak boleh ya melakukan hal-hal yang uh, mencorok atau mengantarkan kepada perbuatan zina itu sudah dilarang apalagi perbuatan zinahnya ya bukan berarti oh mendekatinya yang dilarang kalau berbuatnya boleh oh, anda ya justru mendekati saja tidak boleh apalagi melakukannya ya kita nggak boleh deket-deket curang apalagi terjun jurang terjun ke jurang ya nggak ada yang berpikiran jangan deket-deket curang kemudian dia berpikir oh kalau deket-deket nggak boleh kalau terjun boleh ya nggak ada yang seperti itu ya maka kata para ulama ini eh, larangan untuk berbuat zina itu ablagh daripada sekedar uh, mendekatinya saja ya. Lebih kuat, lebih ditekankan eh, dibandingkan sekedar untuk mendekati perbuatan zinanya saja. Kenapa? Innahu kana fahishah. Sesungguhnya perbuatan zina itu fahishah. Al-fahishah ah, itu perbuatan yang keji ya, perbuatan yang sangat jelek ya bahkan fahuwa min akbahil fawahish kata Syekh Saleh Fauzan bahkan perbuatan zina adalah di antara perbuatan yang paling keji ya. ya. Sudah fahisha itu jelek dan yang paling keji yaitu perbuatan zina. Kenapa? Li'anna fihi khalatun lil ansab. Karena itu dengan perbuatan zina bisa mencampurkan ya, meruatkan nasab ya. Ini dikesiapatkan kan uh, anak yang hasil zina dikesiapakan nanti uh, nasabnya ini jadi ruwet ya apalagi kalau seandainya uh, satu perempuan kemudian berzina kepada banyak laki-laki ini ruwet nanti nasabnya ini anak siapa ini um, wa dhiyaun nah, kemudian perbuatan zina juga menghilangkan kehormatan ya menghilangkan kehormatan wafihi intisharunil amrod lil bisa Raja lela kan mem, um, me, apa namanya mem, uh, ya penyakit itu bisa kemana-mana ya penyakit bahkan penyakit yang belum ada obatnya bisa menjalar kemana-mana ya, ya ini diantara uh, eh, sebab dilakukannya perbuatan zina sehingga disebut oleh Allah sebagai fahisyah sebagai uh, perbuatan yang sangat keji ya yang harusnya itu menjadi uh, tanda untuk kita bahwa perbuatan itu betul-betul perbuatan yang harus dihindari ya. Allah saja sebutkan sebagai fahisyah ya. Kemudian Rasulullah bersabda juga walau ta walau wallahi law ta'lamuna nama ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsir. Demi Allah, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, pasti kalian akan uh, lebih banyak nangis dibandingkan uh, ketawa ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan rahmat Allah kepada kita ya. Ya, menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tutup dari pandangan kita, dari pengetahuan kita uh, sesuatu yang besar. Kenapa? Kalau seandainya dibuka, jangankan kita untuk tertawa, mungkin untuk makan, untuk minum saja kita masih uh, merasa takut, khawatir ya yang ada terus-terusan nangis ya dengan masalah kecil saja kita terkadang uh, terbawa emosi terbawa uh, suasana sehingga tidak bisa eh, makan nggak bisa minum ya ini padahal masalah yang kecil apalagi kalau itu adalah sesuatu yang besar yang yang Allah Subhanahu wa taala saat ini tutup ya dan Rasulullah katakan kalau kalian tahu apa yang saya tahu kalian itu tidak akan banyak ketawa ya yang ada nangis nangis rasa rasa takut maka ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Satu hal yang harus kita syukuri dan bentuk syukur kita adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ke-155, hadis terakhir dari hadis 156 ya. Dari uh, seputar surat kusuf ya kita baca حديثnya عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قياما قيام وسجود ما رأيته يفعله في صلاته قط ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari semoga Allah meridainya beliau mengatakan ya khasafati syamsu ala zamani Rasulullah ala zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matahari itu terjadi gerhana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian faqama fazi'an yakhsha an takuna sah Kemudian Rasulullah bersegera untuk menegakkan salat ya dengan khawatir akan terjadi hari kiamat. Sampai hatta atal masjid sampai e, kemudian beliau bersegera dan sampailah kepada masjid kemudian Rasulullah menegakkan salat dengan salat yang paling panjang berdiri dan sujudnya ya. Bahkan Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, Ma ra'aituhu yaf'aluhu fi salatihi qattun. Panjangnya itu saya tidak pernah melihat yang lebih panjang dibandingkan uh, salat saat ini, salat gerhananya Rasulullah SAW. Saking panjangnya. Ya. Kemudian Rasulullah berdiri setelah salat untuk melakukan menyampaikan khutbahnya dan uh, kurang lebih konten khutbahnya sama ya uh, yang tadi kita sebutkan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. E, menunjukkan kepada kita apa yang e, atau sikap Rasulullah SAW disebutkan di sini faqama fazi'an ya berdiri dengan segera bahwasanya hendaknya kita pun demikian ya ketika terjadi gerhana adalah apa yang kita lakukan nah ya bersegera untuk melakukan ketaatan Kenapa? Takut. Jangan sampai ini hari kiamat. Ini setelah ini terjadi hari kiamat ini uh, jangan sampai dengan terjadinya gerhana yang tidak umum itu menjadi awal dari kehancuran bumi ini. Ya, takut. Ya, bukan malah justru ketawa eh, ketawa-ketawa ya. Kemudian selfie-selfie seneng-seneng ya. Makanya tadi di hadis yang tadi Rasulullah katakan Eh, lau ta'lamuna nama a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika terjadi gerhana ya jangan ketawa-ketawa, jangan menampakkan kegembiraan, kesenangan. Ya, tidak malah justru yang kita tampakkan bahwa uh, ketika hal itu terjadi rasa takut, ya, khawatir ya, sebagaimana Rasulullah lakukan ini. Kekhawatiran itu kemudian memunculkan uh, ketaatan untuk lakukan solat, zikir, ya, doa istighfar, sedekah ya. Ini satu yang uh, satu hal yang kita lakukan. <clears throat> Kemudian faqama fazi'an an yakhsha an takuna sa'ah. An taquma sa'ah ya. Uh, Rasulullah menegakkan salat dengan segera kemudian uh, karena takut ini adalah uh, apa akan terjadinya hari kiamat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah juga tidak tahu kapan hari kiamat itu terjadi ya. Kalau beliau sudah tahu, wah, ketika ter terjadi gerhana ini bukan hari kiamat. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah saja tidak tahu. Maka bagaimana orang-orang sekarang kemudian meramal ya tahun sekian akan terjadi uh, hari kiamat ya uh, tahun sekian tahun sekian. Nah, ini satu hal yang tidak mungkin. Rasulullah saja tidak tahu ya. Rasulullah saja tidak tahu yang dikabarkan oleh wahyu ya. Dan Allah berfirman yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah qul innama ilmuha indallah ya. Orang-orang itu tanya kepadamu tentang waktu hari kiamat. Kemudian Allah katakan, katakanlah wahai Muhammad innama ilmuha indallah. Uh, ilmu tentang hari kiamat itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Allah Rasulullah pun tidak tahu. Buktinya di sini, ketika terjadi gerhana Rasulullah takut kalau itu adalah terjadi hari kiamat ya kalau Rasulullah sudah tahu ya mungkin ah ini bukan hari kiamat ini uh, satu hal yang biasa ya fenomena alam ya namun tidak demikian ya namun tidak demikian Kemudian setelah itu disebutkan bagaimana Rasulullah SAW itu uh, eh, sholat sifat sholat gerhananya dan ini sudah kita sebutkan di hadis uh, sebelumnya ya dengan kita insya Allah tidak susah untuk tata cara sholat gerhana ya sedikit kita mereview tata caranya adalah takbiratul ihram istiftah membaca surat al-fatihah membaca surat ya setelah surat al-fatihah kemudian ruku' kemudian bangkit dari ruku, kemudian Al-Fatihah lagi, kemudian uh, membaca surat setelah Al-Fatihah lagi, kemudian ruku ini ruku yang kedua setelah ruku bangkit ya tidak kemudian sujud nah, seperti biasa bangkit dari sujud duduk di antara dua sujud sujud lagi ah bangkit dari sujud nah ini adalah rakaat pertama dan dilakukan hal seperti itu dua kali ya karena dua dua rakaat ya taib Naktafi bihada kita cukupkan dengan ini insyaallah uh, kita lanjutkan di pertemuan depan dengan bab baru yaitu babu uh, babul istisqa ya bab terkait dengan salat istisqa ya.